Muawiyah bukan mau merampas kekuasaan, bukan. Jadi seolah-olah digambarkan perang Siffin itu adalah perang politik. Ya, perebutan kekuasaan tidak. Itu adalah masalah yang tadi sudah disebutkan. Bagaimana mengatasi pemberontak terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Terjadilah perbedaan istihad tadi. Nah, Barakallahu